Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalal Fauzan asbahullah. Perhatikan baik-baik, kita masih berada pada pembahasan seputar Al-Qur'anul Karim. Sudah kita lewati kenapa Al-Qur'an Karim dibahas panjang lebar karena banyak orang-orang yang mengingkari dan bahkan ada yang mengatakan itu ucapan manusia bukan ucapan Allah taala, bahkan itu ucapan tukang sihir atau macam-macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tapi ketika ditantang untuk mendatangkan yang semisalnya gak mampu mereka. Mulai dari satu surat, mulai dari apa? Nabarakallahu fikum, nam eh, mendatangkan yang semisalnya gak mampu. Apalagi mendatangkan satu Al-Qur'an semuanya. Nah, tapi dalam kondisi seperti itu banyak orang-orang kufar yang saat itu barakallahu fik sombong, Naam terhadap Rasulullah SAW mengatakan itu ucapan tukang sihir, ucapan nabarakallahu fikum manusia, bikin eh, bikinan manusia atau semisalnya tapi sudah dibantah oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih halaman 160 21 perhatikan. Wa qala Allah Ta'ala wa Ta'ala menyatakan kaf ha ya ain sad. Surat Maryam Wa ta'ala hamim, ain, sin, qaf. Ini semuanya dikenal huruf muqatta'ah. Huruf apa? Huruf muqatta'ah namanya. Waftataha tis'an wa ishrin suratan bil huruf muqatta'ah. Allah Ta'ala membuka di dalam Al-Quran Karim mengawali yaitu pada naam 29 surat dengan huruf mukota Huruf-huruf mukota huruf-huruf yang terpotong seperti itu. Alif lam mim, alif lam ra. Paham ya? Kemudian Toha, yasin, Kof, nun. Itu semuanya namanya apa? Al-huruf al-muqatta'ah namanya. Al-huruf al-muqatta'ah. Ada maknanya atau tidak? Kita katakan Allah alam yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengatakan Toha, Yasin, nama Rasulullah kita katakan sok tahu. Am ya? Karena nggak ada dari kalangan fasirun setara apa? Penafsirannya kabarnya karena mungkin ada dari kalangan yang mereka menafsirkan Yasin, Toha itu nama Rasulullah. Tapi yang sahih Yasin dan Toha bukan termasuk nama Rasulullah sallallahu Salam Tapi apa? Ya ayat dalam Al-Qur'an, paham ya? Dikenal dengan ayat muqatta'ah tadi itu. Paham ya? Huruf muqatta'ah. Nah, huruf muqatta'ah yang tahu maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lewati kemarin kan dan alasan dalam Al-Quran itu ada yang namanya mutasyabih. Mutasyabihnya ada nisbi, ada yang mutlak. Yang nisbi seperti ayat-ayat yang lain yang mungkin kita nggak paham, dinisbahkan pada orang tertentu nggak paham, tapi orang lain paham. Seperti al tafsir paham. Itu berarti mutasyabihnya nisbi, nggak mutlak. Nah, huruf muqatta'ah termasuk mutasyabih yang mutlak, nggak ada yang tahu. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan menafsirkan qaf itu Muhammad. Nun itu Rasulullah itu enggak benar. Faham ya? Naam. Kita lihat kita lihat apa penjelasannya. Na'am barakallahu fikum qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah al-Qur'anu ja'at fihi hurufun muqatta'ah fi awail suwar. Al-Qur'an datang di dalamnya huruf-huruf yang terpotong-potong. Di dalam apa? Di awal-awal surat. Misal alif lam mim. Wa misal alif lam ra, wa misal alif lam mim sad, wa misal alif lam mim ra, wa misal qaha yasin sad qaf nun hamim ain sin qaf. Itu semuanya dikenal huruf muqatta'ah. Dikenal dengan apa? Huruf muqatta'ah. Taratan takunu hadhihi huruf allati iftataha Allah biha as-suwara harfan wahidan. Terkadang Nah, kalau fikum perhatikan yang punya kitabnya. Terkadang huruf-huruf ini yang Allah taala mengawali dengannya di dalam surat-surat yang ada harfan wahidan. Terkadang satu huruf. Terkadang satu satu huruf. Nah, seperti apa? Nun, qaf, satu huruf. Nah, perhatikan. Wa taratan takunu harfain, terkadang dua huruf. Toha Yasin. Wa taratan takunu salah satu huruf yang aksar. Terkadang ada juga yang tiga huruf atau lebih. Seperti apa yang tiga? Nam alif lam mim tiga. Nah, kalau yang lebih seperti tadi itu surat apa? Maryam. Awal surat Maryam tadi itu. Nah, kaf ha ya ain sad itu ya. Itu yang lebih dari tiga huruf. Nah. Kita lihat sini. Wahyamin al Qur'an bila syak. Yang mana huruf muqatta'ah tersebut termasuk bagian dari Al-Qur'an tanpa diragukan lagi. Hiya Quran dan kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Yang mana huruf muqatta'ah tersebut termasuk bagian daripada ucapan Allah taala, Al-Qur'an. Paham ya? Jangan sampai antum katakan wah ini enggak ada artinya, enggak ada maknanya, bukan Qur'an tuh keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Itu termasuk bagian dari Al-Qur'an. Fa kalamullah yatakawwan min hurufin wa min kalimatin wa min ayatin. Maka ucapan Allah Subhanahu wa taala itu tersusun dari apa? huruf-huruf dan tersusun dari kalimat-kalimat kata-kata dan juga tersusun padanya ayat-ayat. Li'annahu bilisanin Arabi. Dikarenakan apa? Al-Qur'an diturunkan dengan apa? Dengan bahasa Arab, lisan Arab. Paham ya? Sehingga ada hurufnya. Nah, secara logika ketika antum ngomong pakai bahasa Arab juga ada hurufnya kan? Nah, barakallahu fi seperti itu. Wa bil lughatil arabiyyah dan dengan bahasa Arab. Wal Arabiyah tatakawan min dzalik. Sedangkan Arabiyah, Arab itu tersusun dari apa? Huruf-huruf tadi itu. Eh, ketika antum ngomong kaifa haluka bahasa Arab, ada huruf-hurufnya. Ya enggak? Nah, huruf-huruf Arab. Nah, barakallahu fiik. Perhatikan lagi. Wa ma'a hadza a'dzaz. Wa ma'a hadza al fusaha. Wa ma'a hadza al fusaha an ya'tu bimislihi ma'a min hadhihi al-huruf. Alat yatakallamuna biha. Bersamaan dengan ini, orang-orang yang fasih, fasih ngomongnya, bahasa Arabnya fasih. Itu pun mereka enggak mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, bayangkan itu. Nah, eh, mendatangkan yang semisal huruf-huruf ini, bikin sendiri enggak bisa. Contohnya bikin apa? Contohnya bikin yang seperti alif lam mim shad, enggak bisa mereka. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Uh, wa yang mereka saling berbicara dengannya wahum ahlul fasahah wal balaghah wal bayan padahal mereka adalah orang-orang yang nah barakallahu fikum fasih ucapannya dan orang-orang yang pandai balaghahnya serta pandai penjelasannya tapi tetap enggak bisa mendatangkan semisal apa semisal Al-Qur'an sampai-sampai tantangannya kan nah barakallahu fikum bukan hanya manusia saja kan jin juga tantang kan qul la in insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an Layak la Nabi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dil zahira. Katakan kalau seandainya jin dan manusia berkumpul, paham ya? Jadi satu, saling bahu membahu tolong menolong untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini, misalnya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya. Walaupun saling tolong menolong, bayangkan itu. Jin dan manusia, bukan manusia aja, jinnya juga ikut, nggak bisa. Nah, kita baca lagi barakallahu fiik perhatikan baik-baik wa ma'a hadza ajazu an ayatu bi suratin misli misli Quran. Bersamaan dengan ini mereka enggak mampu untuk mendatangkan satu surat saja seperti Al-Qur'an. Musailimah al-Kadzdzab, Musailimah al-Kadzdzab ya yang mengaku nabi, itu ada apa? Bergaya apa? Bergaya katanya tadi malam turun padaku enam ayat sebagaimana turunkan kepada Muhammad SAW katanya. Abdullah bin Ahmad bin As malah mengatakan Justru aku semakin yakin bahwasanya kamu itu kadzab. mami ya? Maksudnya apa? Enggak ada. Yang semisal apa? Nam wahyu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Apa yang mereka banggakan itu yang dinukilkan dalam sebagian tafsir itu? Yang ma'ruf apa? Ada yang ingat? Hah? Apa itu al-fil? Dukhurtu min tawil. Kalau enggak salah itu ya. Ada yang lain lagi sih? Riwayatnya beda-beda sih. Nah, jadi gajah eh, yang memiliki telala yang panjang. Paham ya? Nah, maksudnya pengennya itu Muslim al-Kadzab ini ingin menyaingi loh. Eh, aku juga turun pada aku. Eh, ayat seperti yang diturunkan pada Muhammad katanya. Nah, Abdullah bin Amr bin As ketika mendengar itu langsung mengatakan, "Justru aku semakin yakin bahwasanya anak kadzdzab, kamu itu pendusta." Nah, Musailimah al-Kadzab. Nah, pengaku Nabi ya. Kita lihat sini, ma'a khutaba padahal mereka adalah orang-orang yang khutaba orang-orang suka khutbah penceramah alladzina yatakallamu al-khatib minhum wa yuzil kalam wa yutil kalam fil khutab yaitu orang-orang yang mereka apa yang orang-orang yang khatib itu berbicara di tengah-tengah mereka dan memperindah ucapannya memperpanjang kalamnya ketika khutbah bayangkan itu tapi untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an enggak akan mampu karena Al-Qur'an ucapan siapa ucapan Allah Subhanahu wa taala Ya kan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu ucapan Allah Ta'ala bukan makhluk, dari Allah Ta'ala diawali dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanu qad adatu ala an ya'tu bi suratin qasiratin mithl Qur'an fa hadha dalilun ala an al-Qur'ana laisa min kalamil bashar. Perhatikan baik-baik ini. Maka apabila mereka-mereka eh, sudah tidak mampu lagi untuk mendatangkan satu surat yang pendek saja seperti Al-Qur'an, maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an bukan ucapan manusia. Wala huwa min kalamil malaikah dan bukan pula ucapan malaikat, wala min kalamil khalqi dan bukan pula ucapan makhluk. Paham ya? Wa innama huwa min kalamil khaliq subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih dicambuk, disiksa sampai beliau pingsan bangkit lagi, pingsan bangkit lagi. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Memperjuangkan kalimat yang benar ini, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Saat itu khalifahnya sangat bengis dan jahat. Eh, rakyat sipil diilzamkan mengatakan Al-Qur'an makhluk, Imam Ahmad enggak mau. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk itu adalah pendapat yang batil dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, nah barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Wal huruf al-muqatta'ah min ulama nah, min ulama man yaqul perhatikan ini dan huruf-huruf yang enam terpotong-potong tadi itu, huruf-huruf potongan tadi itu dari kalangan ulama ada yang mengatakan Allah a'lam bi muradihi biha. Hanya Allah taala yang tahu apa yang diinginkan dengan huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Fala yatakallamuna fiha, maka mereka tidak berbicara mengenai huruf muqatta'ah tersebut. Kok ternyata muncul orang belakangan? Orang-orang belakangan atau bahkan sebagian dinisbahkan oleh ahli tafsir Toha nama Rasulullah. Yasin nama Rasulullah. Paham ya? Antum lihat orang sufinya kalau selawatan. Pernah dengar nggak antum? Eh? Ala Toha Rasulullah ala Yasin Habibillah. Kata mereka Toha itu Rasulullah, Yasin juga nama Rasulullah. nggak benar. Ya kan? Novel, ayo. Nah. Kita lihat sini. Wa minhum man yakul di antara mereka ada yang mengatakan juga, "Inna hadhil hurufa al muqattaa fi awail suwar isyaratun ila al-i'jaz." Artinya sesungguhnya huruf-huruf eh, muqatta'ah yang diletakkan di awal-awal surat ini memberikan syarat kepada i'jaz. I'jaz itu maksudnya adalah apa? Membikin yang lainnya untuk mendatangkan yang semisalnya itu lemah, enggak mampu. Menunjukkan mukjizat yang sangat agung. Ai anal Quran Nah murakkabun min misli hadhil huruf. Maksudnya Al-Qur'an itu tersusun, disusun dari apa? Dari yang seperti ini huruf-huruf ini tadi. Wa antum ajaztum an ta'tu bi aksar suratin min suwaril Qur'an. Sedangkan kalian enggak mampu untuk mendatangkan eh, satu surat saja yang paling pendek dari surat-surat Al-Qur'an, enggak mampu. Nah, jadi kan menunjukkan lemah itu ya. Nah, kalau mereka mengatakan walidzalika fil ghalib anil huruf al-muqatta'ah ya'ti ba'da Zikrul Quran. Oleh karena itu, kebanyakan ghalibnya huruf-huruf muqatta'ah datang setelahnya penyebutan Al-Qur'an. Misal alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba Al-Qur'an kan? Al-kitab situ. Fa asyara ila al Karim. Maka di sini mengisyaratkan al al Karim wa annahu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwasanya Al-Qur'an Karim tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya dan itu adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Wa misal contoh yang lain sad wal qur'ani dzikr. Nah, ini juga Al-Qur'an setelah sad disebutkan apa? Wal Qur'an. Naam. Qaf wal Qur'anil Majid, Al-Qur'an juga. Hamim ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ila alladziina min qablika <coughs> Kadzalika yuhi ilaika wa ila alladziina min qablika Allahul Azizul Hakim. Paham ya? Wahyu Al-Qur'an. Naam. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir Al-Qur'an Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin Al-Qur'an inna anzalnahu qur'anan Arabian Al-Qur'an Paham ya? Setelah huruf muqatta'ah tersebut seringnya apa? Disebutkan setelahnya apa? Al-Qur'an Al-Karim. Penyebutan Al-Qur'an Al-Karim. Naam. Ila dzalik. Fa ma ya'ti dzikrul kitab wa dzikrul Qur'an ba'da hadhil huruf al-muqatta'ah isyaratan ila al-ijaz. Kata beliau ghaliban kebanyakannya eh, yang didatangkan penyebutan Alkitab atau tidaklah disebutkan nama Alkitab setelah apa? setelah apa? Setelah dan penyebutan Al-Qur'an setelah huruf-huruf muqatta'ah tersebut melainkan apa? memberikan isyarat kepada ijaz. Ijaz maksudnya nah membuat yang lain itu lemah atau mendatangkan semisalnya. Paham ya? Dan sempurnanya Al-Qur'an Karim sebagai mukjizat. Hadza tsani ini adalah pendapat yang kedua bahwa ikhtiyaru Syekh Islam Ibnu Taimiyah wa jama'atun ahli ilm yang mana itulah pilihan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, nah barakallahu fik dan juga sekelompok jamaah daripada dari kalangan ahli ilm menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar mukjizat azimah yang membikin yang lainnya